Yang lalu kisah yang panjang tentang sahabat Abu Bakar, Umar dan Uthman ya. Sekarang ada dua hadis lagi yang panjang, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Kemudian kita masuk bab yang baru lagi kalau waktunya cukup. Yaitu qala al-Imam nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma'ana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma fi nafarin. Berkata Imam Nawawi semoga Allah merahmatinya dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya beliau berkata kami para sahabat sedang duduk-duduk di sekitar Rasulullah saw dan pada kami ada Abu Bakar serta Umar dalam kelompok sahabat Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhurina fa abta'a alaina. Tiba-tiba Rasulullah bangkit dari kami, pergi Rasulullah. Namun ternyata beliau lambat kembalinya, enggak kembali-kembali. Lama enggak kembali-kembali. Wa khashina an yuqtata'atunana wa fazi'na faqumna. Lalu kami pun khawatir terjadi sesuatu terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin ada musuh yang melukai beliau atau bagi atau yang lainnya sehingga kami pun khawatir kami takut lalu kami berdiri kami bangkit fakuntu awwala man fazi' fa kharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku adalah orang yang pertama takut yang pertama mengkhawatirkan lalu aku keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa ini Abu Hurairah sahabat Abu Hurairah kecuali keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu haitan lil ansar li bani najjar fadurtu bihi hal ajidu lahu baban falam ajid kemudian aku cari Rasulullah sampai di sebuah haid sebuah kebun milik seorang ansor dari suku Bani Najjar aku keliling di kebun itu mencari pintu ternyata aku tidak menemukan pintunya Barangkali Rasulullah di dalam kebun ini keliling dicari pintunya nggak ada, dia sudah mutar-mutar. Faida Rabi'un yadkhulu fi jawfi haqib min bi'rin kharijahu warabi al-jadwalu as-saghir fahtafaztu. Ya. Ternyata aku menemukan di sana ada anak sungai. Anak sungai yang masuk di tengah-tengah kebun dari sebuah sumur yang ada di luarnya. Lalu aku menerobos. Jadi ada anak sungai ya. Robi itu bukan nama orang. Robi itu adalah Al-Jadwalus Sohir. Jadi anak sungai. Diikuti ini. Karena akan masuk ke dalam kebun kan. Menerobos lewat situ. tuh ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Hurairah fakultu na'am ya Rasulullah. Lalu aku berhasil masuk dan ternyata memang di sana ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kaget. Rasulullah bilang, "Loh, Abu Hurairah ada di sini." Kemudian kata Abu Hurairah, "Ya ya Rasulullah, saya ada di sini." Qala wa ma sya'nuk? Ada apa? Kamu kok ke sini? Kata Rasulullah. Qultu kunta baina dhahrayna fa qumta fa abta'ta 'alaina fa khashina an yuqtata'a dunana fa fazi'na fa kuntu awwal man fazi' fa ataitu hadzal ha'id fahtafaztu kama yahtafizu ta'lafu. Ya. Ya Rasulullah, Anda mula-mula berada pada kami Tiba-tiba Anda bangkit, Anda pergi dan Anda lama nggak datang. Lalu kami khawatir jangan-jangan Anda dicegat oleh musuh, ditangkap oleh musuh, terjadi hal yang tidak diinginkan. Kami khawatir, kami takut dan aku adalah orang yang pertama mengkhawatirkan itu, lalu aku pergi ke kebun ini ya Rasulullah. Aku menerobos sebagaimana kancil menerobos. Sebagaimana kancil menerobos. Kancil itu sifat ciri khususnya kancil itu apa? Kan binatang-binatang punya ciri khusus ya. Kalau kancil ciri khususnya apa? Apa yang antum tahu? Sifatnya kancil itu apa? Apa Allah Deden? Apa? Suka mencuri. Apalagi kalau antum apa yang tahu dari sifatnya kancil ini? Curang. Atau ada lagi yang lebih tepat? Semuanya benar, Mana ada yang lebih tepat. Apa? apa? Lincah. Lincah. Ya, tapi ada lagi yang lebih anu. Kancil itu cerdik, cerdas, pandai. Kecerdikannya, kecerdasannya dan kepandaiannya disalahgunakan. Jadi kalau orang yang cerdik, cerdas, pandai menyalahgunakan berarti dia punya sifat kayak kancil. Orang pinter ini gampang-gampang susah. Kalau kepinterannya untuk kebaikan silahkan. Kalau kepinterannya untuk muter balik, ya ditampakkan itu baik. Tapi di belakangnya ada maksud-maksud buruk. Ini punya sifat kayak ganjil orang ini. Ada orang gitu kan, dia ditampakkan itu baik. Tapi di baliknya ada maksud-maksud buruk. Maksud pribadi dan yang lain. Ini punya sifat kayak sifatnya ganjil. Seperti Rasulullah kan pernah mengatakan ya kalimatu haqqin urida bihal bautil. Ketika ada yang mengatakan kita berhukum dengan hukum Allah misalnya. Betul, hak. Tapi maksudnya adalah kebatilan. Banyak seperti itu. Ada orang tampaknya dakwah mengajak kepada Allah. Allah akan mengatakan ya, "Ud'u kul hadhihi sabili ad'u ilallah." Ini adalah jalanku, aku ngajak kamu kepada Allah. Iya. Dakwah mengajak orang kepada Allah. Tapi ada orang yang tampaknya ngajak kepada Allah, ternyata di balik itu ada mengajak kepada siapa? Mengajak kepada dirinya sendiri mengajak kepada hal-hal yang merupakan kepentingannya dia sendiri. Yang, ditamp yang dijual adalah Allah, yang dijual Quran dan Sunnah. Tapi dibaliknya ada maksud-maksud yang lainnya. Itu sifat-sifat kancil itu. Jadi kecerdasannya, kecerdikannya gunakan Jadi yang benar dakwah itu kul hadi sabili ad'u mengajak kepada Allah. Enggak usah yang lainnya, ngajak kepada Allah. Kemudian Wahaula innas warai wahai Rasulullah para sahabat di belakang saya semuanya nggak ada yang bisa masuk. Faqala ya Abu Hurairah kata Rasulullah wahai Abu Hurairah wa a'tani alaihi dan Rasulullah memberikan kepadaku dua atau sepasang sandalnya. Berarti ketika masuk di situ sandalnya dilepas ya diberikan Abu Hurairah. Alangkah senangnya kalau kita bisa memegang sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pangkat apa kata Rasulullah? Idhab bina alayya hataini faman laqita min wara'i hadal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuh fabashshirhu bil jannah wa dzakara al haditha bi tulihi rawahu Muslim. Wahai Abu Hurairah, kamu pergi bawa sandalku ini. Sepasang sandalku ini, siapa saja yang kamu jumpai di balik kebun ini, yang orang itu bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Dia bersyahadat itu dengan yakin dari hatinya yang paling dalam, maka berilah dia kabar gembira dengan syurga. Dan hadis ini panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang sesuai dengan bab kita yaitu tentang memberikan kabar gembira. Jadi orang kalau mengucapkan la ilaha illallah, mengamalkan la ilaha illallah. Jadi nggak cukup mengucapkan, karena Rasulullah selalu ada tambahannya mustaqinan biha qalbu. Yakin hatinya dengan la ilaha illallah. Berarti memang dia benar-benar mengamalkan la ilaha illallah. Berilah dia kabar gembira dengan syurga. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di antara kandungan kisah ini yaitu bayanu hirsi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihatatihim bihi. Di sini ada penjelasan tentang tentang perhatian besar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perlindungan mereka terhadap beliau. Jadi sahabat sangat memperhatikan Nabi dan sangat melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kan- kandungan hadis ini pula tafaqqudun nas likabirihim. Hendaklah kita selalu mencari berita tentang pemimpin kita. Mencari berita tentang pemimpin kita. Ada apa kok enggak hadir? Ada apa kok enggak datang? Kenapa dicari? Apakah beliau sehat? Apakah sakit? Atau mungkin ada yang lainnya? Atau mungkin ditangkap oleh musuh, ditawan oleh musuh. Jadi selalu dicari-cari beritanya. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula وفيه إعطاء إشارة أو علامة تدل على صدق المبعوث أقيدو kalamahu. Nah ini. Ini kenapa Rasulullah kok memberikan sandalnya kepada Abu Hurairah? Abu Hurairah, kamu bawa sandalku ini kamu pergi, kamu bilang kepada orang-orang kamu jumpai, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yakin dari hatinya, berilah kabar gembira dengan surga. Kenapa kok pakai bawa sandal? Ini ada faedahnya. Faedahnya ini adalah ini adalah isyarat serta tanda untuk meyakinkan bahwa Abu Hurairah benar-benar diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah isyarat atau tanda yang menjadi dalil bahwa Abu Hurairah itu benar-benar diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak percaya ini lo sandalnya saya bawa. Jadi Rasulullah memang berkata kepada saya gitu. Jadi ada buktinya, ada tandanya. Lalu kita sekarang tanda banyak ya, ada KTP, ada SIM ya, atau tanda pengenal, tanda pengenal yang lain. Ini kan mungkin singkat nggak sempat bikin, sandal aja tandanya sudah. Sandal saya kamu bawa. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula Ahlu tauhid hum ahlul inayati bil anbiya was salihin. Ahli tauhid adalah orang yang paling perhatian kepada nabi, para nabi dan orang-orang soleh dan mereka yang paling berhak mendapat kabar gembira dari yang lainnya ahli tauhid yang tauhidnya murni kemudian di antara kandungan kisah ini pula atau hadis ini pula keutamaan ucapan la ilaha illallah yang ikhlas dari hati Ikhwan wa akhwati la rahimakumullah La ilaha illallah ini luar biasa Bahkan la ilaha illallah adalah miftahul jannah La ilaha illallah adalah kuncinya surga. Hanya saja kunci itu ada gigi-giginya Ada syarat-syaratnya Diucapkan, diyakini, dan diamalkan Bahkan ada orang yang dosanya sangat banyak Tapi dia ahli tauhid, nggak pernah syirik Maka dosanya oleh Allah diampuni semuanya Padahal dia nggak sempat taubat sehingga dia pun masuk ke dalam syurga gara-gara tauhid. Bahkan ada orang yang hari kiamat datang dengan membawa dosa sepenuh bumi. Tapi dia nggak pernah syirik. Maka Allah datang kepada dia dengan membawa sepenuh bumi pula ampunan. Gara-gara apa? Gara-gara tauhid. Jadi rosmal kita ini adalah tauhid. Makanya kita jangan sekali-kali syirik. Dan dakwahnya Rasulullah serta dakwahnya para nabi adalah dakwah tauhid. Kalau istilah kita sekarang, istilah orang-orang sekarang ya, dakwah pembebasan. Ajaran inti Nabi adalah pembebasan. Tauhid adalah pembebasan. Manusia benar-benar dibebaskan dari keterikatan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Bebas dari belenggu hawa nafsu, dari belenggu setan, dari belenggu duniawi, bebas dari semuanya. Benar-benar jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tauhid. <clears throat> Yang mana kitab-kitab masalah tauhid ini banyak di antara kitab yang paling bagus yang bahas tentang tauhid, tauhid apa namanya? Tauhid uluhiyah ya, itu kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab tauhid. Yang banyak syarahnya, syarahnya di antaranya yang paling terkenal adalah Fathul Majid dan juga ada terjemahannya. Kemudian yang tidak kalah penting pula adalah kitab Al-Wala wal Bara. Al-Wala wal Bara adalah kitab tauhid. La ilaha illallah la ilaha itu barok illallah ini adalah wala ya al wala wal barok kepada siapa kita bersikap loyal cinta setia dan kepada siapa kita benci bermusuhan dan membenci al wala wal barok ini penting dan ini termasuk ajaran yang sekarang berusaha untuk dihapus al wala wal barok dihapus dikaburkan ini sehingga kaum muslimin banyak yang keliru Orang yang mestinya diwalak malah dibarok. Orang yang mestinya dibarok malah diwalak. Ada buku-buku banyak tulis masalah ini Di antara buku kecil yang sangat terkenal Ditulis oleh Syekh Dr. Fauzan Al-Fauzan ya Soleh bin Fauzan Al-Fauzan Al-Walak wal fil Islam Buku kecil Tapi ada juga buku-buku besar Di antara ditulis oleh Syekh Al-Qahtani Al-Qahtani ya Itu Al-Walak wal fil Islam Tebal Kemudian juga ada buku-buku belakangan. Diterangkan karena kepada siapa kita walak wal barok. Yang mana diantaranya pula kita perlu baca surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Kedua surat itu mengajarkan kepada kita al-wala wal barok. Kepada siapa kita walak dan kepada siapa kita barok. Ini ajaran. Nabi Ibrahim diantara ajarannya adalah ajaran al-wala wal barok. Millatu Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran al-wala wal barok. Sampai bapaknya sendiri dibarok. Karena apa? Karena bapaknya mengajak untuk musyrik, mengajak untuk nyimpang. Dalam urusan akidah kita barok, tapi urusan duniawi tetap baik. Akidah musuh, lakum dinukum waliyadin, harga mati. Akidah. Dan kita tidak akan merasakan manisnya iman kecuali kalau kita benar-benar mengamalkan al-wala wal barok dalam pelajaran al-wala wal di sana kita akan menemukan ada orang yang kita cintai murni, ada orang kita benci murni dan ada orang yang dalam dirinya itu terdapat cinta sekaligus benci. Yang pertama-tama orang yang cinta cinta kepada mereka dengan al mahabba al-khalisah, cinta yang murni. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang mereka selalu kembali kepada Al-Quran wa Sunnah Ajaran yang benar Kita cinta kepada mereka dengan cinta yang murni 100% Yang kedua yang kita benci secara murni Adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik Benci 100% kepada mereka Tidak ada cinta Adapun urusan dunia silahkan Selama mereka berdimi urusan dunia tetap jalan Baik Tapi akidah kita benci 100% Kafir dan munafik Kemudian kelompok yang ketiga yang kita ada cinta dan benci kepadanya. Yaitu di sini orang mukmin yang dia melakukan dosa-dosa besar, orang fasik. Jadi orang mukmin tapi dia berbuat dosa-dosa besar atau berbuat dosa kecil banyak. Maka disebut dengan orang fasik. Dia dikatakan mukminun fasik, beriman karena memang dia masih punya iman, dikatakan fasik karena dia melakukan dosa-dosa. Lah di sini kita cinta karena imannya, kita benci karena kefasikannya. <clears throat> Kemudian kita tambah lagi satu hadis. Ini kebetulan juga ada sambungannya dengan kisahnya Khalid bin Walid. Oh bukan ya Amr bin As ini. Bukan Khalid bin Walid. Wa'an wa'an ibni Shumamata radhiyallahu taala anhu annahu qala hadarna Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu wa huwa fi siyaqatil maut fabaka tawilan wa hawwala wajhahu dari Ibnu Shumamah semoga Allah merahmatinya beliau berkata kami hadir kepada Amr bin As semoga Allah meridhoinya ketika dia hendak mati jadi Amr bin As ketika sakaratul maut dia banyak nangis dan menghadapkan wajahnya ke tembok subhanallah ya jadi ketika sakaratul maut itu takut ingat dosa-dosanya. Demikian pula sahabat Umar ketika sakaratul maut beliau banyak nangis takut padahal beliau banyak jasanya. <clears throat> Lalu dihibur. Faja'ala ibnuhu yaqul ya abata ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza fa aqbala biwajhihi faqala. Lalu oleh anaknya dihibur. Jadi kalau orang sekaratul maut itu perlu dihibur, diberi rojak harapan-harapan supaya enggak putus asa. Kata anaknya wahai ayah, bukankah Rasulullah telah memberi Anda kabar gembira dengan ini dan itu? Bukankah Rasulullah telah memberi kabar gembira kepadamu dengan ini dan itu? Banyak kabar gembiranya. Dia menghadap mana ini Amr bin As? mana sekarang? Menghadap tembok, nggak mau lihat. Jadi kayak sumpah sekali. Karena diberitahu seperti ini Lalu dia berbalik wajahnya Menghadap kepada anaknya Kemudian beliau mengatakan Faqala Inna afdala ma nu'iddu syahadatu Alla ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Iya Sesungguhnya Bekal yang paling afdal Adalah la ilaha illallah Muhammadur rasulullah Ini bekal paling afdal untuk dibawa mati La ilaha illallah Ikhlas enggak syirik Muhammad Rasulullah mengikuti beliau, nggak nyimpang. Kemudian ini qad kuntu ala abba talat. Wahai putraku, saya telah melewati tiga masa. Apa tiga masa itu? Masa yang pertama, laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni wala ahabba ilayya min an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu falau muttu ala tilkal hal lakuntu min ahlin nar ini masa yang pertama wahai anakku masa yang pertama aku lewati adalah aku dulu adalah orang yang paling benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang yang lebih benci kepada Rasulullah daripada saya Bahkan tidak ada pula orang yang lebih ingin membunuh Rasulullah daripada saya. Saya kepingin bunuh beliau. Kalau bisa untuk membunuhnya. Kalau sekiranya aku mati dalam keadaan itu, pasti aku masuk neraka ahli nar. Ini ketika masih kafir dulu ya Amr bin As sama dengan Khalid bin Walid, permusuhannya kepada Islam dan muslimin luar biasa, ingin bunuh Nabi. Falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qultu ubsut yaminak fala fala ubayyika Fabasata yaminahu faqabattu yadi faqala ma laka ya Amr. Tatkala Allah telah memasukkan Islam ke dalam hatiku, tertarik kepada Islam ya, dapat hidayah, maka aku mendatangi Nabi Muhammad SAW dan aku katakan apa keluarkan tangan kananmu, aku akan bayat kamu. Jadi dulu kalau bayat langsung ya, salaman. Mana tangan kananmu? Saya akan bayat kamu, saya akan masuk Islam, sumpah setia. Kemudian Rasulullah mem, apa namanya mengeluarkan tangan kanannya tidak membaiat. Ketika Rasulullah mengeluarkan tangannya, ternyata Amr bin Auf narik tangannya, nggak jadi. Lalu Allah Rasul tanya, "Malaka ya Amr, kenapa? Kok tak kamu tarik lagi ke tanganmu? Tadi kamu kan minta bayat. Fakultu aratu an ashtarit Wahai Rasulullah Saya minta syarat Ada syaratnya tapi <laughs> Jadi boleh ya bayat dengan syarat yang penting syaratnya syarat yang sesuai dengan syar'i, yang tidak nimpang dari syariat. Qala tarif madza? Syaratnya apa? Kamu minta syarat apa? Qala an firoli Syaratnya adalah supaya dosa-dosaku diampuni. Karena Amr merasa banyak dosanya. Sehingga dengan hati ini benar-benar dosa saya diampuni. Qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama 'alimta annal Islam yahdimu ma kana wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu wahai Amr bin As apa kamu enggak tahu bahwa Islam ini menghancurkan yang sebelumnya jadi orang kalau kafir masuk Islam maka otomatis dosanya semuanya hapus bersih semuanya wahai Amr bin As apa kamu enggak tahu bahwa hijrah ini menghapus yang setelahnya jadi orang kalau hijrah dari Mekah ke Madinah, otomatis dosanya itu sudah dihapus semuanya oleh Allah sebelumnya. Karena dia punya amal yang besar. Kemudian bahwasanya haji itu juga menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Jadi orang kalau haji, haji mabrur, itu dosanya oleh Allah diampuni semuanya. Bahkan dia seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi ini keutamaan orang taubat ya. Jadi di sini termasuk taubat hijrah itu kan termasuk taubat, hijrah dari maksiat menuju taat. Hijrah dari syirik menuju tauhid. Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi aini minhu wa ma kuntu utiqu an amla'a aini minhu ijlalan lahu walau su'iltu an asifahu ma afaqtu li'anni lam akun amla'a aini minhu walau muttu ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahli al jannah wahai anakku tiadalah seorang yang paling saya cintai saat itu selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang paling terhormat di mataku daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai putraku, aku tidak bisa memenuhi mataku dengan memandang memandang Nabi. Jadi nggak bisa memenuhi matanya dengan mandang Nabi nggak bisa. Kenapa? Karena kehebatan Nabi, karena kewibawaan Nabi, nggak bisa lihat. Kalau aku ditanya bagaimana sifat wajahnya Nabi, aku nggak bisa nggak bisa cerita. Karena saya nggak pernah bisa melihat wajah Nabi dengan penuh karena wibawanya Nabi Muhammad SAW. Wahai putraku, kalau aku mati saat itu, aku berharap aku termasuk ahli surga. Ini tahap keberapa ini? Tahap yang kedua. Jadi pertama kafir, sekarang Islam. Kemudian tahap yang ketiga. Tumma walina asya ma adri ma Kemudian setelah itu, sepeninggal Rasulullah SAW. Kami mendapatkan jabatan-jabatan yang bermacam-macam dan aku tidak tahu bagaimana keadaanku di dalamnya. Kan sepeninggal Nabi dari fitnah ya, dunia datang dapat jabatan, perang di antara sahabat, macam-macam fitnah luar biasa. Sudah saya tidak tahu bagaimana keadaanku saat itu. Ketika saya menjabat jabatan-jabatan yang seperti Faida anamitu fala tashabanni naihatun wala nar. Apabila aku mati nanti, maka jangan ada orang yang meratapi dan jangan pula ada api yang menyertai saya. Jadi Rasulullah melarang ya orang mati diratapi, tangisan yang keluar suaranya. Atau juga ada api yang menyertai, bawa api dilarang. Faida jafantumuni fashunnu aliyat turabashannan. Tumma aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazur wa yuksamu lahmuha hatta astaknisa bikum wa andura ma uraji'u bihi rusul rabbi rawahu muslim apabila kamu telah menguburkan aku maka kamu apa namanya kamu tutupkan tanah itu pelan-pelan kemudian telah selesai hendaklah kamu tetap berada di sekitar kuburanku jangan pergi dulu temani aku Sekedar seperti orang menyembelai onta dan membagi-bagikan dagingnya. Jadi ketika orang pulang kamu jangan pulang dulu, kamu di sana dulu, kamu tunggu saya. Sehingga aku merasa tenang, kamu temani dan aku juga bisa tenang ketika jawab putusannya Allah, malaikat mungkar dan nakir. Menyembelai onta dan membagikan dagingnya. Berapa menit itu? Agak lama itu, agak lama ya ya sekitar mungkin setengah jam. Jadi orang pulang jangan pulang dulu, tetap di sana, doakan. Iya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, di antara kandungan hadis ini yaitu tentang keutamaan Islam, hijrah dan haji. Keutamaan Islam, hijrah dan haji. Bahwa orang kalau masuk Islam, orang yang hijrah dan orang yang haji maka dosa-dosa yang, yang sebelumnya itu terampuni Sebagaimana kisah seseorang yang telah membunuh 100 orang itu kan Kemudian dia taubat Di tengah perjalanan dia mati Masuk mana dia? Masuk ke dalam surga Membunuh 100 orang Belum beramal sedikit pun Tapi dia sudah taubat Kemudian di antara kandungan hadis ini pula Anjuran untuk Memberi kabar gembira Orang yang sakaratul maut jadi orang kalau mau mati jangan ditakut-takuti, tapi diberi kabar gembira. Sehingga dia itu husnudun kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Jangan khawatir, Allah itu baik. Allah akan terima kamu. Allah akan mengampuni semua dosamu dan Allah telah menyediakan surga untukmu. Sehingga dia mati dalam keadaan husnudun, berprasangka baik kepada Allah. Karena Rasulullah mengatakan la yamutanna hadukum illa wa huwa Birabbihi Janganlah seorang dari kamu mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Prasangka baik. Allah itu baik, Allah akan menerima kamu. Allah akan mengampuni dosamu. Allah akan memberimu syurga. Terus sehingga dia mati dalam keadaan husnudzon. Karena Allah berada di mana mana? Ana inda dhanni 'abdi. Aku berada dalam sangkaan hambaku kepada aku. Kalau kita husnudzon kepada Allah memang Allah adalah baik. Dan suudzon kepada Allah termasuk kekafiran. Allah itu jahat, Allah itu buruk. Enggak. Allah itu baik. Bahkan orang dosa pun diberi matobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sekarat, maka dia dibacakan ayat-ayat, hadis-hadis yang menjadikan dia husnudon. rahmatnya Allah luas, ampunan Allah luas. Kemudian diantara kandungan hadis ini pula dianjurkan pula menyebutkan amal-amal baik orang itu supaya dia mati dalam keadaan husnudon kepada Allah. Jadi orang mau mati dihibur Kamu kan punya amal ini Masya Allah amalmu ini Kamu kan punya amal itu Amal yang Masya Allah Mudah-mudahan diterima oleh Allah semuanya itu Sebagaimana juga sahabat Umar bin Khattab ketika mau mati Nangis beliau Takut luar biasa Lalu dihibur oleh sahabat Abdullah bin Abbas Masartal amsar wafat habikal futu. Kamu telah memakmurkan negeri-negeri Dan kamu juga banyak menaklukkan negeri-negeri Jasamu banyak <clears throat> Kemudian di antara kandungan kisah ini pula para sahabat sangat menghormati dan memuliakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari mana ini? Dari mana? Amr bin As nggak pernah bisa melihat wajah Nabi sepenuhnya. Demikian pula hal ini berlaku wa kadzalika yanbaghi an yaf'ala talibu tullabul ilmi fi ulama'il ummah. Demikian pula harus dilakukan oleh para tullabul ilmi kepada para ulama. Karena ulama adalah pewarisnya para nabi. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula sahabat Amr bin As ini mengikuti anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak disertai jenazahnya dengan orang yang meratapi dan tidak pula dengan api. Jadi Rasulullah akan ngelarang itu. Amr bin Affan ketika mau mati juga ngelarang. Nanti kalau saya mati jangan ada orang meratapi dan api menyertai saya. <clears throat> Jadi ketika dikuburkan ya, nggak boleh ada api yang bawa. Bagaimana kalau orang merokok? Apakah termasuk api? Kalau doanya termasuk ya, karena rokok adalah api. Jadi nggak ada api. Hikmahnya apa? Wallahu alam. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula anjuran untuk menimbunkan tanah perlahan-lahan ke kuburan. Jadi pelan-pelan sambil menghormati orang yang mati. Bahkan disunahkan setiap yang hadir itu ikut menimbunkan tanah tiga kali. Menimbunkan tanah ya. Di kita biasanya ngambil tanah sedikit. Satu, dua, dan tiga dilempar. Iya. Ya mudah-mudahan dapat sunnah lah karena niatnya. Tapi yang benar di sini adalah kita ikut berpartisipasi untuk menimbunkan tanah. Jadi kalau di sini kan orang kan ngambil tanah ya dengan tiga jari itu kalau dilempar satu, dua dan tiga. Yang benar itu kita ikut menimbunkan. Jadi dengan dua tangan kita satu, dua dan tiga seperti itu pelan-pelan. Kemudian juga ada hadis tapi doaif. Ketika kita yang pertama kita ucapkan minha khalaqnakum yang kedua, wa fiha nu'idukum. Yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tapi hadisnya itu dhaif. Yang sahih cuman kita ikut menimbunkan saja tiga kali. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula larangan duduk di atas kuburan. Untuk menghormati ya, termasuk ngelangkai. Tapi kuburan di kita kebanyakan nggak tertib. Kuburan di kita kan semrawut ya, nggak tertib sekali. Sehingga kalau orang jalan kadang-kadang melangkah-langkahi kuburan, nggak tertib. Atau bahkan kuburan sudah penuh itu, sudah penuh. Sudah ratusan tahun enggak nggak penuh-penuh. Itu ditimbun-timbun, tulang-tulang dikumpulkan, ditumpuki lagi seperti itu. Apalagi kuburan yang nggak pernah diziarahi. Walau hilang nanti antum datang, oleh mereka sudah diganti. Jadi nggak tertib ya. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula itbatu fitnatil qabri wa su'alil malakain yaitu tentang penetapan adanya fitnah kubur dan pertanyaan dari dua malaikat mungkar dan nakir. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka akan tanya man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Ketika orang-orang pulang, itu dia didudukkan oleh malaikat mungkar nakir. Siapa Tuhanmu, apa agamamu dan siapa nabimu. Jawabannya bukan hafalan, jawabannya adalah iman dan amal soleh. Kemudian di antara kandungan kisah apa hadis ini pula kata Syekh Salim, minas sunnati al-faqa'u 'indal qabri muddah qasirah. Termasuk sunnah tetap berada di kuburan dalam jangka waktu yang singkat. Singkat seperti tadi ya, seperti ketika membelih onta dan membagi-bagikan dagingnya, itu sunnah terutama bagi anak-anak. Kalau kita punya bapak, ibu atau famili, kerabat, paman, bibi, adik kakak, maka mereka lebih berhak supaya kita nggak kesusu pulang dulu. Biarkan orang-orang pulang, kita tetap di sana. Mau berdiri boleh, mau sambil duduk boleh, yang penting tidak menduduki kuburannya orang. Ya, ambil jongkok silahkan. Tujuannya apa? Kita mendoakan. Doa ketika kita baru ngubur orang itu ada dua doa yang prinsip. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, apabila beliau selesai menguburkan jenazah ya, beliau bilang istaghfiru li akhikum was'alu lahu tadbid Fa'innahul ana is'al Mintakanlah ampunan kepada Allah untuk saudaramu ini dan mintakan pula ketetapan karena dia akan ditanya. Jadi doa yang prinsip itu dua, memintakan ampunan dan memintakan at ketetapan supaya dia bisa jawab. Jadi doanya cukup kita mengucapkan kalau orang laki ya Allahumma ufir lahu Allahumma tabbithu Allahumma ufir Allahumma tabbithu Diulang-ulang ini <coughs> Kalau orang perempuan Allahumma ufir laha Allahumma tabbitha Allahumma ufir Allahumma tabbitha Dan tentu doa itu dengan memuji Allah Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu dan keluarganya Ya Allah ampunilah dia Ya Allah berilah dia ketetapan Sambil ikhlas kita mendoakan, mudah-mudahan doa kita didengar. Karena doa itu punya kekuatan loh. Bahkan jenazah itu kalau disolati 40 orang yang ahli tauhid, enggak syirik, maka doa mereka itu oleh Allah dikabulkan. Syafaat mereka, rekomendasi mereka oleh Allah diterima. Si mayat oleh Allah benar-benar diampuni. Tapi 40 orang ahli tauhid yang tidak syirik. Ya, disolati oleh seribu orang koruptor musrikun semuanya ya percuma ya mudah-mudahan ada faedahnya mudah-mudahan ya nggak percuma ada faedahnya tapi yang lebih penting adalah orang yang baik-baik ahli tauhid karena kalau orang baik-baik nyolati dia berarti dia orang baik <clears throat> ya di Palestina itu kemarin ada fatwa yaitu para ulama sana tidak mau menyolati gembong gembong narkoba jadi orang yang rusak dan ngerusak itu nggak disolati. Artinya para tokoh masyarakat tidak menyolati. Tujuannya apa? Supaya orang-orang seperti dia itu kapok dan taubat. Memberikan pelajaran. Jadi orang-orang jahat seperti koruptor itu kalau bisa para tokoh masyarakat jangan nyolati. Kalau memang dia matinya belum tobat ya. Kalau sudah tobat ya selesai, bersih.